Dan manusia sejak pertama dilahirkan tidak henti-hentinya hidup sebagai musafir, sebagai seorang pengelana dan batas akhir perjalanan mereka adalah surga atau neraka. Itulah batas akhir kehidupan manusia atau perjalanan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak mengingatkan kita tentang hakikat perjalanan ini. Seperti di dalam sabda beliau, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia ini Seperti Orang asing Atau seorang penyeberang jalan Itulah hakikat keberda keberadaan kita di dunia ini Kita hanyalah orang asing Atau seperti penyeberang jalan Yang mampir sejenak Di dunia ini tidak lama lagi kita akan sampai di kampung kita yang sebenarnya, di negeri kita yang hakiki, yaitu negeri akhirat. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin." Thumma roha wa tarakaha Tidaklah aku di dunia ini kecuali hanya seperti seorang pengendara yang mampir sejenak di bawah sebuah pohon, berteduh, beristirahat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Itulah hakikatnya kehidupan kita di dunia ini. Sebentar, sekejap. Waktu yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini dengan segenap kenikmatan yang kita rasakan ataupun sebaliknya penderitaan yang kita tanggung tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat dengan kenikmatan dan penderitaannya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan gambaran dalam sabda beliau, "Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji. Tidaklah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya seperti orang yang mencelupkan jarinya di laut kemudian dia lihat berapa banyak air yang menetes dari jarinya tersebut sedikit sekali kehidupan dunia ini. Sekejap saja hidup kita dalam kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Setelah kita berpisah dengan kehidupan dunia ini, kita akan memasuki satu dunia yang baru, kehidupan yang baru, yaitu alam barzakh, alam kubur. Berapa lama kita dikubur tersebut? Mungkin ada ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun. Sampai terjadinya kiamat dan kita dibangkitkan kembali. Setelah kita dibangkitkan kembali, di padang mahsyar, ada satu hari kata Allah, miqdaruhu khamsina alfasanah. Yang ukurannya adalah 50 ribu tahun. Itu satu harinya. Entah berapa hari kita ada di situ. Itu baru di padang mahsyar. Di tempat kita dikumpulkan, belum pula dihisap. Dan belum ditentukan mana penghuni surga dan mana penghuni neraka. Dalam keadaan yang sangat dahsyat mengerikan. Dan setiap orang akan bangkit sesuai dengan amalan-amalan mereka di dunia. Ada yang bangkit dalam keadaan baik, dalam keadaan mendapatkan nikmat. Ada yang bangkit dalam keadaan dinaungi di bawah arsy Allah. Karena pada hari itu matahari didekatkan sejauh satu mil. Sehingga manusia berkeringat sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Demikian pula ada orang yang bangkit dalam keadaan mulutnya mengeluarkan api, hidungnya mengeluarkan api, telinganya mengeluarkan api. Itulah orang-orang yang memakan harta anak yatim yang Allah Subhanahu wa taala firmankan Innal ya'kuluna fi butuni innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim maka hakikatnya yang mereka masukkan ke dalam perut mereka adalah api. Api itulah yang akan keluar pada hari kebangkitan dan kelak mereka akan masuk ke dalam neraka. Demikian pula Allah mengatakan tentang orang-orang yang makan riba. Bagaimana mereka bangkit dari kubur mereka? Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Orang-orang yang makan riba tidaklah mereka bangkit dari kubur mereka kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan sehingga dia terkena penyakit gila. Seperti orang yang keserupan, dia bangkit dari kuburnya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Ini gambaran hari kebangkitan. Ya. Yang satu harinya ada yang senilai 50 ribu tahun di dunia. Belum pula dihisap diperhitungkan, diadili satu persatu amalan kita. Tidak ada satupun yang luput. Ya. Kemudian melewati sirat dan seterusnya dari berbagai macam kengerian pada hari kiamat, perjalanan yang sangat panjang. Baru kemudian masuk ke dalam kekekalan surga ataupun neraka. Maka Jamaah sekalian, kalau begitu, apabila kita menyadari ini semuanya, tentunya kita harus lebih banyak mempersiapkan diri, mengumpulkan bekal-bekal menghadapi perjalanan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Dan berbekallah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Inilah sebaik-baik bekal kita agar kita meraih kebahagiaan di dalam perjalanan yang panjang tersebut yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah sekalian, kalau kita banding-bandingkan kesempatan kita untuk beramal saleh kehidupan kita yang singkat untuk memperbanyak bekal. Sungguh tidak sebanding dengan perjalanan yang akan kita lalui. Tidak sebanding dengan kedahsyatan hari-hari yang akan kita lewati setelah kematian. Kita hidup sekejap saja di dunia ini. Waktu kita untuk beramal soleh dan mengumpulkan bekal begitu singkat itu pun pada kenyataannya tidak kita manfaatkan dengan baik. Pada kenyataannya kita lebih banyak lalai. Kita lebih banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita beribadah, ternyata ibadah kita begitu sedikit. Yang sedikit itu pun sangat rendah kualitasnya. Baik dari sisi ikhlasnya, ataupun dari sisi ittiba'nya maupun dari sisi khusyuknya. Jadi subhanallah kita tidak tahu apakah kita akan selamat ataukah kita termasuk orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam azab yang sangat pedih. Makanya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang yang ibadahnya luar biasa Amalan-amalan solehnya terus mengalir setelah kematian beliau karena beliau adalah orang yang paling berjasa terhadap umat Islam di dalam menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi beliau menangis menjelang wafatnya beliau karena hal ini. Ketika beliau ditanya, "Kenapa engkau menangis wahai Abu Hurairah?" Maka beliau mengatakan, "Likillatiz zat wa bu'dil masafah. Aku menangis karena sedikitnya bekalku sementara jarak perjalanan yang akan aku lalui sungguh masih sangat jauhnya. Ini dia sahabat Rasulullah SAW, Murid Nabi SAW, ahli ibadah, ahli hadis, ulama besar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang termasuk golongan sahabat dan sahabat pada umumnya sudah dijamin masuk surga. Pada kenyataannya beliau masih mengkhawatirkan dirinya. Tentunya kita yang lebih pantas untuk takut. Kita yang lebih pantas untuk khawatir. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal karena sedikitnya bekal. Jangankan orang yang tidak membawa bekal. Orang yang sudah membawa bekal yang banyak sekalipun dia juga menyesal. Kenapa? Kenapa saya tidak nambah lagi bekalnya? Apalagi yang tidak punya bekal atau bekalnya sangat sedikit sehingga tidak dapat menolongnya untuk sampai di akhir perjalanan yang membahagiakan. Maka jamaah sekalian, kalau kita memahami hal ini, tentunya kita akan lebih memanfaatkan waktu-waktu yang Allah anugerahkan kepada kita untuk beramal soleh dan mengumpulkan bekal. Dan ini insya Allah ta'ala termasuk yang akan menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa kalau kita mengingat akan datangnya hari ini. Hari kita melanjutkan perjalanan pada kehidupan yang hakiki. Hari untuk memanen, bukan lagi hari untuk beramal dan bercocok tanam, tetapi hari untuk memanen segala amal yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini. Jadi subhanallah kita tidak tahu apakah kehidupan kita yang singkat ini dengan ibadah yang sedikit, sedikit dari segi kualitas dan kuantitasnya, apakah dapat menjadi bekal yang baik untuk kita ataukah tidak sama sekali. Akan tetapi jamaah sekalian, dari kasih sayang Allah kepada kita dan anugerah Allah yang tidak terhingga, inilah sesungguhnya yang akan memberikan manfaat kepada kita. Amalan-amalan kita gak ada sama sekali yang bisa diandalkan. Tetapi yang kita harapkan hanyalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pintu-pintu untuk meraih rahmatnya. Dan di antara pintu-pintu rahmat yang sangat besar, serta pintu-pintu ampunan yang Allah anugerahkan kepada kita, adalah anugerah waktu-waktu khusus, hari-hari yang dimuliakan. Di mana di waktu-waktu tersebut dan hari-hari tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal soleh kita yang sedikit menjadi banyak. Iya. Yeah dan ini yang kita harapkan menjadi sebab untuk meraih rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu itu sebagai waktu yang mulia. Kita memperbanyak amal saleh dan amal saleh yang sedikit sekalipun dilipat gandakan bahkan sampai tanpa batas seperti puasa Ramadan. Ini tidak diragukan lagi, ini kasih sayang Allah kepada kita. Kalau mengandalkan usaha kita untuk beribadah kepada Allah yang begitu lemah, demikian pula waktu yang kita lalui dalam kehidupan dunia yang begitu singkat, maka tidak mungkin, tidak mungkin kita bisa benar-benar berbekal dengan amal-amal tersebut untuk menghadapi kedahsyatan hari-hari yang akan kita lalui setelah kematian. Iya. Tetapi karena rahmat Allah sajalah dan ampunannya. Namun perlu dipahami, rahmat Allah dan ampunannya itu nggak akan mungkin kita dapatkan kalau kita bermalas-malasan. Kalau kita nggak beramal, kita harus lebih bersemangat lagi. Terutama di waktu-waktu khusus tersebut. Yang memang Allah berikan kepada kita sebagai anugerah amal-amal soleh yang sedikit dilipat gandakan pahalanya. Ya. Dan diantara waktu-waktu itu yang orang banyak lalai darinya adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang dimuliakan. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Inna iddata Allah ithna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Yang Allah tetapkan di dalam kitab Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurumun. Di antaranya ada empat bulan haram. Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum maka janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita ada empat bulan haram. Dan di dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan empat bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Walhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk di awal-awal bulan Muharram. Salah satu dari empat bulan haram. Iya. Di dalam ayat yang mulia ini, yaitu surat At-Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita minha arbaatun hurum. Bahwa inilah empat bulan haram. Kemudian Allah berpesan kepada kita, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Artinya, ini termasuk amalan khusus yang perlu diperhatikan, yaitu apa? Menjauhi perbuatan yang haram. Jangan dikira ibadah itu memperbanyak amal soleh itu hanya sekedar menjalankan banyak-banyak perintah. Tetapi juga usaha kita untuk menjauhi perbuatan yang haram itu juga termasuk amal soleh yang agung. Namun tentunya kita tinggalkan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat ibadah. Kalau kita ninggalkan amal sol, apa namanya perbuatan yang haram karena kita nggak mampu, itu bukan ibadah. Ya. Karena tidak mampu melakukannya. Karena nggak punya uang misalkan, atau karena sakit-sakitan, nggak bisa beli khamar, nggak bisa beli rokok dan lain sebagainya. Iya. Ibadah itu adalah kita tinggalkan perbuatan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk seagung-agungnya ibadah, sebesar-besarnya ibadah. Ya. Meninggalkan perbuatan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang meninggalkan perbuatan yang haram karena Allah telah dijanjikan untuk dianugerahkan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Ya. Yang lebih baik dari apa yang telah dia tinggalkan. Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khaira minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Nah ini sangat berhubungan ya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Khidir Hafidahullah Ta'ala tadi, salah satu yang perlu ditinggalkan, walaupun sangat sulit, karena dia memang indah dan manis, adalah fitnah antara lawan jenis, di mana di masa-masa ini sarana-sarana untuk mengantarkan kepada fitnah tersebut begitu mudah untuk ditempuh. Nah ini, termasuk ibadah yang sangat agung. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan itu. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, perbuatan zalim, makna ayat ini adalah perbuatan zalim itu diharamkan sepanjang tahun. Tetapi di bulan empat ini atau di empat bulan ini lebih ditekankan pengharaman lagi. Lebih ditekankan lagi pengharamannya. Maksudnya dosanya lebih besar lagi. Iya. Dosanya lebih besar lagi. Ini maknanya. Sebagaimana kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala juga, wa ja'ala fihinna a'dham wal amal salih wal ajra Allah menjadikan dosa-dosa di bulan ini lebih besar. Sebagaimana Allah jadikan juga amal soleh dan pahala lebih besar. Nah ini yang perlu kita pahami. Di bulan-bulan mulia, demikian pula tempat-tempat mulia, seperti di tanah di tanah haram, di masjid, di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi, amal soleh dilipat gandakan. Demikian pula dosa. Apabila kita kerjakan di bulan-bulan ini, maka juga lebih besar dosanya. Iya. Ini yang pertama Allah pesankan kepada kita. Amalan yang harus kita perhatikan. Menjauhi perbuatan zalim. Dan kezaliman itu dikatakan para ulama ada tiga bentuk. Yang pertama adalah azlamul zulm. Kezaliman terbesar yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan kafir kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan Luqman. Luqman ini bukan seorang nabi dan rasul. Tetapi nasihat-nasihatnya begitu indah kepada anaknya, begitu penting untuk diketahui sepanjang kehidupan kita, sepanjang umat manusia, setelah Rasulullah SAW diutus, maka Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan dari seluruh nasihat Luqman, nasihat yang pertama beliau katakan kepada anaknya, Ya bunayya, la tu tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kedoliman yang besar. Iya. Inilah kedoliman terbesar yaitu perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling Allah murkai, yang paling Allah benci. Inilah yang paling harus kita waspadai sepanjang kehidupan kita, terutama di empat bulan haram ini. Ya. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Kita jauhi, kita waspadai. Dan orang yang mati dengan membawa dosa syirik besar, tidak ada harapan lagi untuknya mendapatkan ampunan. Tidak ada kemungkinan untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang melakukan dosa-dosa besar yang lain. Selama itu bukan kesyirikan dan kekufuran, Seberapa besar dan banyak pun dosa yang dia kerjakan, masih ada harapan. Masih ada kemungkinan untuk mendapatkan ampunan dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bena Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya summa laqitani la la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi tanpa menyekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula.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 Jadi, inilah kezaliman yang terbesar yang mesti kita waspadai sepanjang kehidupan kita. Kemudian yang kedua, zulmul insani nafsahu. Kedoliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Seperti apa kedoliman terhadap dirinya sendiri? Jawabannya adalah semua perbuatan dosa. Semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah kezaliman terhadap dirinya sendiri. Dia nggak menzolimi Allah. Allah tidak mampu dia dolimi. Andaikan seluruh makhluk di muka bumi ini kafir kepada Allah, mereka semuanya tidak sanggup untuk melemahkan Allah. Tidak sanggup mengurangi kekuasaan Allah. tidak ada pengaruhnya kepada Allah. Sebagaimana seluruh makhluk di bumi ini taat kepada Allah, tidak ada sedikit pun menambah keagungan dan kebesaran Allah Allah sudah ada di puncak keagungan dan kebesaran. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya. Andaikan seluruh makhluk taat kepada Allah, tidak ada satupun yang berbuat maksiat, bukan Allah yang diuntungkan. Tetapi kita beribadah untuk diri kita juga. Makanya ketika menjelaskan tentang kewajiban ibadah, Allah ingatkan kepada kita Yang memberi rizki kepada kita adalah Allah. Bukan kita yang memberi rizki kepada Allah. Yang memberi makan kepada kita adalah Allah. Bukan kita yang memberi makan kepada Allah. Sebagaimana firmannya, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Aku saja. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki. Pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Kita yang selalu butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada kita. Makanya tatkala kita berbuat dosa, hakikatnya kita berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Iya. Demikian pula yang termasuk kezaliman terhadap diri kita adalah kita tidak memenuhi hak-hak diri kita. Hak untuk diberikan makanan yang cukup, istirahat yang cukup, dan seterusnya. Iya. Itu juga harus diberikan hak. Baik. Kemudian yang ketiga, zulmul insani gairahu Ini yang lebih besar daripada yang kedua. Kedoliman seseorang terhadap orang lain. Ini diharamkan sepanjang kehidupan kita. Namun di bulan-bulan ini lebih diharamkan lagi. Lebih besar dosanya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hada fi syahrikum hada sesungguhnya darah-darah kalian harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya hari kalian ini ya ini hari Arafah yang termasuk Zulhijjah ya yang termasuk Zulhijjah Demikian pula seperti haramnya negeri kalian ini di bulan kalian ini. Ya bulan Zulhijjah termasuk bulan haram. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan secara khusus. Ya. Untuk menjauhi perbuatan zalim kepada orang lain di bulan-bulan ini. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita kedoliman terhadap orang lain itu terletak pada tiga perkara. Yang pertama, kedoliman terhadap kehormatannya. Seorang muslim itu begitu mulia. Harus dijaga kehormatannya. Jangan sampai dijatuhkan. Bagaimana cara menjatuhkan dan menzolimi kehormatan seorang muslim? Bisa dengan kata-kata dan ini yang paling banyak. Dan ini yang paling menyakitkan. Apakah dengan hinaan, celaan, cercaan, makian, ghibah dan namimah? Ini harus lebih kita waspadai. Di bulan-bulan ini. Dan ini sekaligus pendidikan bagi jiwa kita untuk terbiasa menjauhi perbuatan yang haram supaya nanti setelah keluar dari bulan-bulan ini kita sudah biasa. Bukan artinya setelah bulan ini kemudian kita merasa ringan, merasa sepele, merasa gampang karena sudah bukan haram untuk berbuat dosa. Sudah bukan bulan haram untuk berbuat dosa. Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita tentang sifat seorang mukmin Bagaimana dia memandang perbuatan dosa? Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa Sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seperti seakan-akan dia duduk di bawah sebuah gunung dan dia khawatir gunung ini sebentar lagi akan menimpa dirinya. Itulah kita mukmin kalau melihat dosa kita wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala biha kadha'a biyadihi famarra anhu sebaliknya orang fajir orang pendosa itu dia melihat dosa-dosanya hanya seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya cukup dia menggerakkan tangannya lalat itu pergi jadi itulah bedanya antara seorang mukmin dan pendosa yang melihat dosanya dalam memandang dosa-dosanya. Kita berbuat dosa kepada Allah, itu sudah termasuk perbuatan dosa, apalagi dosa-dosa besar. Tetapi ingat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang yang kita zolimi, dosanya menjadi semakin besar. Maka yang pertama adalah kezaliman terhadap kehormatan. Suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah besar. Dan beliau naik ke atas mimbar. Seraya berseru dengan suara yang lantang. Beliau bersabda, Ya ma'syara man qad aslama bilisanih, walam yufdil imanu ila qalbih, la tu'zul muslimin, wa la tu'ayyiruhum. Wahai orang-orang yang baru masuk Islam dengan lisannya, sedangkan iman belum masuk ke dalam hatinya. Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin dan janganlah kalian menjelek-jelekkan mereka. Wala tattabi'u auratihim dan janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Ini subhanallah. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dulu kala untuk tidak mencari-cari aib saudara kita. Tapi sekarang sebagian orang punya hobi ngumpulkan aib. Ya. Apalagi sekarang aib-aib sudah dengan mudahnya disebar di internet. Kalau ada aib langsung di save. Ya. Nanti tunggu satu saat akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya, lebih banyak lebih bagus. Ya. Ini kegiatan sebagian orang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba Allahu auratahu. Sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib saudara muslimnya, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Apa yang akan terjadi kalau Allah sendiri mencari-cari aib kita? Wa man tatabba Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahlih. Barang siapa yang Allah mencari-cari aibnya, niscaya Allah akan menyingkap kejelekannya. Allah akan tunjukkan kepada orang-orang meskipun dia lakukan di mana? Di dalam rumahnya tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Hati-hati. Makanya kalau kita dapat aib saudara kita, jangan dibicarakan, jangan disampaikan, simpan. Dan ini akan memberi manfaat yang besar kepada kita di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman, satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa menyembunyikan aib seorang muslim, niscaya Allah akan menyembunyikan aibnya pada hari kiamat. Maksudnya apa Allah yang menyembunyikan aibnya? Allah berikan ampunan kepadanya pada hari kiamat. Allah tidak permalukan dia pada hari kiamat. Itu bermakna sebaliknya. Kalaupun manusia tidak tahu aib kita di dunia ini, namun kita suka menyebarkan aib manusia, kelak pada hari kiamat kita akan malu naudzubillah. Allah akan perlihatkan aib-aib kita kepada manusia. Dan tidak ada rasa malu yang lebih besar dibanding malu yang merupakan azab Allah di akhirat kelak terhadap orang-orang yang berbuat dosa ini. Iya. Kalau di dunia ini saja kita malu tersingkap aib kita itu sudah cukup menyiksa. Sudah cukup me me menyusahkan batin kita. Apalagi di akhirat kelak. Jadi kita butuh dengan penutupan Allah Subhanahu wa taala terhadap aib-aib kita di akhirat kelak, maka tutuplah aib saudara kita di dunia ini. Dan suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu melihat kepada Ka'bah. Kemudian beliau berkata, "Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki wal mu'min a'zamu hurmatan indallahi minki." Betapa mulianya engkau wahai Ka'bah dan betapa agungnya kemuliaanmu akan tetapi seorang mukmin itu lebih mulia di sisi Allah dibanding engkau. Perhatikan jamaah sekalian. Siapa seorang mukmin yang tidak menghormati Ka'bah? Tidak ada. Bahkan rindu kangen untuk datang melihat Ka'bah. Untuk tawaf di sisinya. Dalam rangka beribadah kepada Allah. Tidak ada seorang mukmin pun yang membenci Ka'bah. Semuanya menghormati dan memuliakan. Tapi pada kenyataannya seorang mukmin itu lebih mulia di sisi Allah dibanding Ka'bah. Kenapa begitu mudah lisan kita mencela, mencaci, membeberkan aib-aib saudara kita padahal dia mulia di sisi Allah. Mulia ketika hidupnya dan mulia setelah matinya. Setelah matinya kita mau masuk kompleks pekuburan kaum muslimin disuruh lepas sandal nggak boleh duduk di atasnya, nggak boleh melangkahinya, nggak boleh diinjak-injak. Itu sudah meninggal dunia. Apalagi ketika hidupnya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La taqtabul muslimin." Janganlah kalian menggibahi kaum muslimin. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu" faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Siapa yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang mereka kerjakan, maka sungguh dia telah menanggung kedustaan dan dosa yang sangat jelas. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita celaan melukai perasaan saudara kita, mencerda, mencederai kehormatan saudara kita. Ini yang pertama kedoliman terhadap kehormatan. Kemudian yang berikutnya, kedoliman terhadap harta. Kedoliman terhadap harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la yahillu malum ri'im muslimin illa bitibi nafsi minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Maka siapa yang mengambil harta seorang muslim tanpa kerelaan hatinya, dia sudah berbuat dolim. Apakah dengan cara mencuri, merampas, menipu, termasuk dengan cara berhutang dan suka menunda-nunda pembayaran, padahal sudah jatuh tempo dan dia sudah mampu membayar. Itu sudah termasuk perbuatan dolim. Apalagi yang nggak mau bayar sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, Natlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar dan suka menunda-nunda, maka itu adalah kezaliman. Apalah, apalagi yang tidak mau bayar sama sekali, Rasulullah SAW telah mengingatkan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda Jiwa seorang mukmin itu terikat dengan hutangnya sampai hutangnya itu dibayar. Artinya dia sudah mau masuk surga, tertahan dengan hutangnya. Ya. Dia sudah mau mendapatkan nikmat Allah, tertahan dengan hutangnya. Ini bahaya. Setiap kedaliman di dunia ini, apabila tidak diselesaikan di dunia ini, maka pasti akan ada penyelesaiannya di akhirat kelak. Di hari yang tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Tidak bermanfaat harta yang kita miliki yang ada hanyalah dibayar dengan kebaikan atau menerima kejelekan. Na'udzubillah. Iya. Makanya syarat taubat, syarat taubat yang keenam, apabila dosa itu berkaitan dengan hak saudara kita yang kita ambil tanpa hak yang benar, tanpa alasan yang benar, itu harus kita minta penghalalan, baru Allah akan mengampuni. Ya, itu syarat taubatnya. Syarat taubat. Ini berat jangan main-main. Kalau tidak, maka urusannya sampai di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan tentang orang yang muflis, bangkrut. Siapakah mereka? Kata beliau, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah yang datang pada hari kiamat Masya Allah dia dibangkitkan untuk menghadap Allah dengan membawa bekal yang cukup banyak. Solatnya, puasanya, dan zakatnya. Ini amal amalan utama sudah dia siap. Tetapi apa yang terjadi? وَيَأْتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا Ternyata dia juga datang dengan membawa dosa pernah mencaci si fulan, menuduh si fulan dengan tuduhan dusta, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan dan memukul si fulan. Apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Maka orang-orang yang pernah dia zalimi tersebut diambil kebaikannya dan diberikan kepada mereka. Ini hasilnya. Jadi kasihan dia capek-capek beramal. Fa in faniyat hasanahu hasanatuhu qabla ayuqdama alaih ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kalau ternyata habis kebaikan-kebaikannya sebelum terbalas kezalimannya, maka dibuat sebaliknya. Yaitu dosa-dosa mereka diambil kemudian ditimpakan kepadanya lalu dia dilempar ke neraka dalam keadaan tidak membawa kebaikan sedikit pun hanya menanggung dosa-dosa orang-orang yang pernah dia zalimi iya inilah hasilnya hati-hati bahaya perbuatan zalim tersebut tidak ada lagi di sana pembayaran dengan harta yang ada hanyalah dibayar dengan kebaikan atau menerima kejelekan naudzubillah iya jadi ini yang ke Dua, kedoliman terhadap harta. Kemudian yang ketiga, kedoliman terhadap darah. Yaitu menumpahkan darah tanpa hak. Dan darah yang ditumpahkan tanpa hak itu ada empat. Ada empat jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Yang pertama jiwa seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding membunuh seorang muslim. Kemudian yang kedua, jiwa kafir zimmi. Orang kafir yang tinggal di negeri muslim yang taat kepada pemerintah kaum muslimin. Tunduk. Haram untuk dibunuh. Yang ketiga, jiwanya orang kafir mu'ahad Orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin untuk sementara waktu. Kemudian yang keempat, jiwa orang kafir musta'man yang diberikan jaminan keamanan oleh seorang muslim. Maka haram bagi seluruh kaum muslimin untuk membunuh mereka. Apalagi jika yang memberikan jaminan itu adalah pemerintah. Yang hari ini kita kenal dengan visa. Haram kita mengganggu turis-turis itu. Adapun kalau mereka berbuat kesalahan, penyimpangan, maka sampaikan nasihat dan laporkan kepada yang mampu untuk menghentikan kemaksiatan mereka. Iya. Nah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian, dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Baik. Inilah tiga bentuk perbuatan zalim terhadap orang lain yang harus kita jauhi. Kedoliman terhadap kehormatannya, terhadap harta, dan terhadap darahnya. Kemudian jamaah sekalian, amalan soleh yang lain yang perlu kita perhatikan di bulan ini adalah memperbanyak puasa. Banyak melakukan puasa. Apakah puasa sebulan penuh? di bulan Muharram ataukah kebanyakan harinya? Karena dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Perhatikan, bulan Muharram diberi nama dengan bulan Allah. Ini menunjukkan keutamaan bulan Muharram. Ya. Dan amalan yang sangat dianjurkan padanya adalah puasa. Ini adalah puasa yang paling disukai Allah, yang paling afdol setelah puasa Ramadan. Wa afdalu salati ba'dal faridati salatul lail. Dan sebaik-baik solat setelah solat wajib adalah solat tahajud, solat malam. Maka hadis yang mulia ini menganjurkan kita untuk banyak-banyak melakukan puasa di bulan Muharram. Walaupun dilakukan sebulan penuh. Memang ada hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran qat illa Ramadan." Kata beliau, Tidaklah Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Namun di dalam riwayat yang lain Aisyah sendiri mengatakan karena Rasulullah SAW alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu au kathirahu illa qalila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa bulan Sya'ban seluruhnya atau kebanyakannya kecuali sedikit. Oleh karena itu hadis tersebut tidak menafikan bolehnya berpuasa sunnah sebulan penuh di bulan Muharram. Ya. Paling tidak kita kerjakan semampu kita. Berapa saja yang kita mampu. Baik. Kemudian yang lebih ditekankan lagi untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Terutama tanggal 10-nya dan itu asalnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu." Dan puasa hari Asyura 10 Muharram aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Subhanallah, Anugerah Allah yang begitu luas di bulan ini. Satu hari puasa bisa menghapuskan dosa selama setahun. Sayang kalau kita sia-siakan. Iya. Dan ini asalnya dahulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya berpuasa. Kemudian seperti dalam makalah yang saya tulis itu bisa lihat ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang Yahudi dan Nasrani juga berpuasa di hari tersebut. Mereka juga memuliakan. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain karena pada hari itu Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Maka orang-orang Yahudi pun memuliakan. Mereka berpuasa. Oleh karena itu demi menyelisihi orang-orang Yahudi, Rasulullah SAW berniat untuk puasa tanggal 9 di tahun yang akan datang. Beliau bersabda, فَإِذَا كَانَ al-amul إِنْ شَاءَ اللَّهِ sumnal الْيَوْمَ التَّاسِعِ Apabila kelak nanti tahun depan, kita akan berpuasa juga insya Allah pada hari yang ke-9. Walaupun belum sampai tahun depan, Rasulullah SAW meninggal dunia. Namun beliau sudah berniat dan beliau membolehkan para sahabat untuk berpuasa menunjukkan hal ini juga disyariatkan. Tanggal 10 dan tanggal 9. Iya. Maka di sini ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik yaitu di antara tujuan besar syariat adalah membedakan kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Haram bagi kita untuk tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Man tashabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia bagian dari mereka. Dan menyerupai orang kafir termasuk pintu terbesar yang dapat mengantarkan kita kepada kesyirikan dan kekufuran. Iya. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, beliau menetapkan untuk berpuasa pada tanggal 9 juga 10. Iya. Adapun hadis-hadis tentang puasa tanggal 11 secara khusus ini hadis-hadis yang lemah, namun tidak mengapa kita berpuasa padanya berdasarkan dalil umum tadi, yaitu keutamaan berpuasa di bulan Muharram. Iya. Demikian pula disyariatkan berpuasa tiga hari setiap bulan. Ini memang afdolnya tanggal 13, 14, 15. Tapi kalau kita tidak sempat di tanggal itu, tidak apa-apa di hari yang lain. Ya. Dan juga kalau ada kesamaran di dalam penentuan bulan Muharram, maka kalau kita berpuasa tanggal 11, ini akan lebih hati-hati di dalam apa namanya mendapati tanggal 10 Muharram. Baik. Jadi yang perlu sekali kita perhatikan adalah tanggal 10 Muharram dan juga tanggal 9 Muharram. Dan tidak ada amalan khusus yang lain selain ini. Sudah tidak ada lagi. Ya. Tidak ada lagi amalan khusus selain puasa. Adapun yang mereka ada-adakan, yang mereka ciptakan selain daripada puasa, zikir-zikir khusus, perayaan-perayaan khusus, solat-solat khusus, semua itu termasuk kategori bid'ah mengada-ada di dalam agama, bahkan sebagiannya termasuk kategori syirik. Oleh karena itu, pada bagian akhir kesempatan kita ini, saya ingin memperingatkan beberapa kemungkaran yang biasa terjadi di bulan Muharram untuk kita jauhi. Yang pertama adalah perayaan tahun tahun baru Islam atau peringatan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini termasuk kategori bid'ah. Mengada-ada di dalam agama tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Padahal orang-orang yang paling hebat di dalam menjalankan Islam dan paling mencintai Islam tentunya Nabi dan para sahabat. Kenyataannya mereka tidak pernah merayakan tahun baru Islam, tidak pula peringatan hijrah Rasulullah SAW. Iya. Bahkan penetapan tahun baru ini itu tidak ada di masa Nabi SAW. Baru ditetapkan di masa Umar. Iya. Awal bulan Islam yaitu Muharram. Bagaimana bisa ada perayaan tahun baru Islam? Iya. Bersamaan dengan itu, hari raya di dalam Islam sudah ditentukan dan dilarang untuk ditambah-tambahi. Seperti dalam hadis Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama datang ke kota Madinah, para sahabat mempunyai dua hari raya. Yang mereka biasa bersukaria dan bersenang-senang di hari tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah qad abdalakum bihi Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari raya kalian ini dengan yang lebih baik dari keduanya, yaitu apa? Hari Idul Adha dan Idul Fitri. Artinya apa? Semua perayaan para sahabat ketika itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh kita ada-adakan. Apakah perayaan Muharram, Hijrah, Isra Mi'raj, Maulid dan seterusnya. Iya. Belum lagi berbagai macam kemungkaran lain yang terdapat di dalam perayaan-perayaan tersebut. Kadang mereka bersalawat rame-rame, berzikir rame-rame, doa bersama. Ini termasuk bid'ah. Bahkan doa dan zikir sambil maksiat. Bersalawat sambil maksiat, yaitu dengan apa? Dengan musik-musik. Ya dengan lagu-lagu atau campur baur laki-laki dan wanita. Iya. Atau memboroskan harta. Iya. Bikin pawai konvoi. Iya. pasang obor, pasang petasan dan seterusnya. Berbagai macam kemungkaran. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perayaan hari kesedihan dan hari ratapan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah pada tanggal 10 Muharram atau hari Ashura. Iya. Ini bid'ah khusus kaum Syiah. Meratapi siapa? Kematian Al-Husain. Padahal yang disunahkan adalah berpuasa. Yang mereka lakukan adalah meratapi. Hari ratapan, hari kesedihan. Padahal meratapi mayit itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna: al-fakhru fil ahsabi wa ta'na fil ansabi wal istisqa'u bin nujum wan niyaha." Ada empat perkara dalam umatku yang belum mereka tinggalkan dari perkara jahiliyah, yaitu berbangga-bangga dengan keturunan, mencaci nasab, kemudian meminta hujan kepada bintang, dan meratapi mayit. Ini dilarang. Termasuk perkara jahiliyah. Malah mereka jadikan sebagai hari raya. Dan lebih aneh lagi, kematian Hussein itu hakikatnya mereka adalah penyebabnya. Hussein radhiyallahu anhu diundang ke Irak oleh orang-orang Syiah. Kata mereka, datanglah kemari, kami adalah pendukungmu. Ternyata sampai di Karbala, Hussein diserang oleh satu pasukan, orang-orang Syiahnya takut dan lari, nggak ada yang membela. Meninggallah Hussein ketika itu. Kemudian mereka meratapi, pura-pura meratapi. Iya. Padahal mereka penyebab kematiannya. Bahkan mereka melakukan syirik dengan mendatangi kuburannya, berhaji di kuburannya, mereka anggap Karbala itu tanah suci mereka. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada namanya hari perayaan kebahagiaan. Ini sebaliknya, yaitu kaum nasibah. Orang yang membenci ahlul bait, membenci sahabat Ali dan keturunannya. Kemudian yang keempat, termasuk kesyirikan yaitu merasa sial, takut sial dengan adanya bulan Muharram. Ini perbuatan syirik. Dan bisa jadi syirik besar apabila mereka meyakini bulan Muharram itu bisa menimpakan kesialan dengan sendirinya bukan Allah, ini adalah syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kalau mereka yakini itu hanya sebab, maka itu syirik kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Man raddathu atiyaratu min hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh perasaan sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah menyekutukan Allah. Beliau juga bersabda, "Atiyaratu syirkun." Merasa sial itu syirik Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul." Tidak ada dari kita kecuali terserang rasa sial ini. Namun Allah akan menghilangkannya dengan apa? Dengan tawakal. Iya, itu solusinya bersandar kepada Allah. Enggak usah takut sial. Kemudian yang kelima, kesyirikan, kebid'ahan dan kebodohan sekaligus. Yaitu apa? ngalap berkah dari kotoran kerbau bule. Ya. Demikian pula ngalap berkah dari benda-benda keramat yang lain. Ini termasuk kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah kita pelajari di dalam kitab tauhid. Iya. Karena hanya Allah yang memiliki keberkahan. Dan Allah tidak menjadikan sebab kotoran kerbau bule itu menjadikan berkah. Ya. Sama sekali tidak. Ini termasuk kesyirikan. Kemudian yang keenam, upacara sesajen. Upacara-upacara adat untuk memberikan sesajen kepada syaitan. Dan ini banyak bentuk kesyirikannya. Di antaranya adalah upacara tersebut adalah bentuk pendekatan diri kepada setan-setan itu. Kemudian Upacara tersebut didasari dengan satu keyakinan setan-setan itu dapat melindungi mereka dari mara bahaya atau dapat menghilangkan bahaya dari mereka. Dan juga tidak jarang mereka sertakan dengan penyembelihan. Maka itu juga kesyirikan dari sisi yang lain. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, mengkhususkan hari tertentu untuk saling maaf memaafkan. Ini tidak ada dalam syariat. Mengkhususkan hari tertentu dan menganggapnya sebagai bagian dari ajaran agama untuk saling maaf memaafkan adalah termasuk mengada-ada di dalam agama atau paling tidak dia adalah sarana yang mengantarkan kepada bid'ah. Iya. Kemudian yang kedelapan mengkhususkan hari tertentu apakah di, biasanya di awal bulan Hijriah atau di awal tahun Hijriah atau di akhir tahun. Dengan apa? Melakukan ibadah khusus atau doa-doa khusus. Makanya tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan adanya doa awal tahun maupun doa akhir tahun tidak ada. Iya. Apalagi seperti saya katakan tadi, awal tahun Islam bulan Muharram itu baru ditentukan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian yang kesembilan terkait ucapan selamat tahun, tahun baru Hijriah. Maka sebagian ulama mengatakan ini asalnya dia mubah. Tetapi kalau dianggap bagian dari syariat, maka ini menjadi suatu kebidaahan karena tidak ada dalil yang menunjukkan tersebut, yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian yang sepuluh yang terakhir, keyakinan bahwa amalan diangkat di akhir tahun, maka mereka pun lebih bersemangat beramal soleh di akhir tahun tersebut atas dasar keyakinan tersebut. Maka ini keyakinan yang batil, sebab tidak ada dalil yang menunjukkannya. Yang benar adalah amalan setahun itu diangkat pada bulan Syakban. Iya. Sedangkan amalan-amalan di dalam sepekan diangkat pada hari Senin dan Kamis. Adapun amalan harian, amalan siang diangkat di akhir siang dan amalan malam diangkat di akhir malam. Ini yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih. Iya, adapun pengangkatan amalan di akhir tahun Hijriyah itu tidak ada dalilnya sama sekali. Inilah di antara kemungkaran-kemungkaran yang harus kita waspadai, dosa-dosa yang harus kita jauhi yang terjadi di bulan-bulan ini dan kita menasehati saudara-saudara kita jangan sampai terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Baik. Bagaimana hukumnya jika keluarga kita meninggal dan mungkin ada hutangnya yang belum terbayar? Apakah boleh jika keluarganya masih hidup memohon maaf atas kesalahan-kesalahan keluarganya, keluarganya yang sudah meninggal? Jawabannya boleh saja. Kita minta pemaafan dan itu bagus. Kalau belum terbayar karena memang tidak mampu, minta pemaafan. Ya. Minta pemaafan dari orang yang memiliki piutang tersebut. Ya. Walaupun orang yang berniat bayar orang yang berniat bayar ternyata sampai dia meninggal dia belum mampu bayar sampai dia meninggal dia belum mampu bayar maka dia tidak termasuk sebagai orang yang zalim ya dia tidak termasuk sebagai orang yang zalim beda dengan orang yang tidak berniat bayar sama sekali padahal dia sudah mampu iya atau memang dia nggak punya niat bayar, mampu atau tidak. Ini yang zolim. Ya. Demikian pula kalau dia memiliki harta warisan, maka harta warisan tersebut belum menjadi hak milik ahli waris sebelum hutang-hutangnya ditunaikan. Ini yang pertama dilakukan ahli waris. Ya. Tiga hal dari hartanya yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentang penyelenggaraan apa namanya jenazahnya, kain kafannya dan lain sebagainya. Yang kedua, hutang-hutangnya. Yang ketiga, wasiat-wasiatnya. Ya. Misalkan dia wasiatkan harta saya sebagian untuk fulan atau untuk uh, satu pondok misalkan. Ya. Namun itu nggak boleh lewat dari sepertiga. Tidak boleh lewat dari sepertiga khusus wasiat. Jadi sebelum dibagi, tiga hal itu yang diperhatikan. Baik. Mengenai menjaga aib saudara-saudari kita bagaimana bila seorang yang dianggap soleh, ingkar janji dengan menyebarkan aib saudaranya? Bagaimana bila seorang yang dianggap soleh, soleha ingkar janji dengan menyebarkan aib saudaranya dan saudaranya tersebut merasa terzolimi atau kecewa. Nah, ini termasuk perbuatan dosa besar. Walaupun dia orang yang saleh. Dan ini yang diingatkan para ulama. Ya. Ada orang yang Masya Allah rajin sholat, rajin puasa, rajin berzakat. Tapi mulutnya begitu tajam. Lisannya seperti belati. Mudah melukai orang. Bahkan dia tidak peduli orang hidup dan orang mati. Iya. Ada orang-orang seperti ini. Dan ini hikmahnya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Ittaqillah haitsuma kunta." Wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutkanlah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Kemudian beliau berkata, dan pergaulilah manusia dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia. Perhatikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mengatakan, bertakwalah kepada Allah. Kemudian Nabi lagi mengatakan, pergaulilah manusia dengan akhlak mulia. Bukankah itu juga termasuk ketakwaan? Jelas kan? Kenapa perlu dikatakan lagi? Dikatakan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, sebab ada banyak orang yang mengira takwa kepada Allah itu hanya cukup ibadah yang dia lakukan langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat. Dia lupa. Menunaikan hak orang lain itu juga ibadah yang sangat agung. Iya. Jadi hakikatnya orang ini belum soleh. Walaupun kita lihat Masya Allah puasanya rajin, kemudian apa namanya solatnya rajin, atau kalau dia seorang wanita, dia pakai jilbab, jilbabnya besar menutup aurat, tapi lisannya nggak pernah bisa dia tahan. Ya, menjelek-jelekkan aib orang. Nah ini persis seperti yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang inilah yang disebut dengan orang yang bangkrut. Pahalanya banyak kan? Ya, dia menutup aurat, dia menjaga apa namanya kemaluannya dan lain sebagainya. Tapi dia suka mencalit mencaci orang, mencela orang, menghina orang. Inilah orang yang bangkrut hakikatnya kelak. Makanya, kita sebagai orang yang dizalimi misalkan, ya kita bersabar. Ya. Kita kecewa tapi kita bersabar. Ya. Dan kalau kita maafkan, maka pahalanya lebih besar. Ya. Kalau kita maafkan, pahalanya lebih besar. Baik. Kalau kita apa ini? Masih punya pinjaman tapi karena hilang alamat yang diutangi bagaimana cara membayarnya? Ya pertama diusahakan dulu cari orangnya. Ya. Kalau memang tidak dapat, diperkirakan memang sudah nggak mungkin dapat, maka boleh kita sedekahkan dengan niat untuk orang tersebut pahalanya. Tapi kalau kemudian dia datang, harus diganti.